menjelaskan lafaz ahli sunnah orang-orang ahli hadis dan jamaah jamaah dan jamaah jamaatul tabi'in jamaah umat Islam yang terbanyak ini dimaksudkan baru nanti masalah ini pokoknya dulu masalah akidah Nah, jadi nanti ada dicantumkan khusus akidah secara ringkas dalam akhir kitab ini. Maka nah, itu setiap muslim dan muslimah harus betul-betul meluruskan dan memperteguh akidah sebagaimana akidah al-sunnah wal jamaah. Nah, ini betul. Apalagi zaman makin lama ini kemasukan juga dan sudah tersebar ilmu-ilmu yang baru ini adalah kebanyakan masalah akliat. Kalau tidak kuat masalahnya ini bisa kembali sama dengan zaman permulaan tadi itu Mu'tazilah kan. Nah ini jadi akidah kita harus belajar seperti Wa amma ulumul Islam nah, ada ilmu syariat yang dimaksud oleh Islam ini diambil lafalnya dari hadis Nabi telah ditanya oleh sahabat eh, oleh seorang eh, oleh malaikat Jibril anil iman, anil Islam, anil ihsan. Nah, ini dipakai kalimat. Adapun mengenai ilmu-ilmu yang hubungan dengan Islam, Maksudnya dengan syariat yang sumbernya rukun Islam yang kelima, apa yang berjumlah lima itu, yang wajib kita pelajari bagaimana batas wajibnya. Nah, batas wajibnya ada yang merupakan fardu ain. Bagaimana? Wa amma ulumul islami fatujadu fi tasanifil immatil fuqaha'i radhiyallahu anhum yaitu sebagaimana yang sudah diciptakan atau ditulis dan disebabkan oleh ulama-ulama fikih. Jadi oleh ulama-ulama ahli syariat, syariat. Nah, bisa dicantumkan mana yang wajib. Nah, yang wajib-wajib termasuk apa yang kita hadapi. Jadi wajib kita percaya adanya sholat dan bagaimana caranya sholat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebagaimana yang sudah dicantumkan atau sudah ditulis dan dikeluarkan serta disebarkan dan diajarkan oleh ulama-ulama fikih. Nah, di sana. Maka sudah seringkali saya terangkan bahwa berdasarkan tiga pokok yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hingga disebutnya itu agama iman, al-islam, al-ihsan oleh ulama-ulama sendiri dibahas, diilmukan hingga menjadi apa yang keluar dari iman adalah aqidah menjadi ilmu tauhid dan apa yang keluar dari al-Islam adalah merupakan syariat dan bukan ilmu fikih hukum-hukum syariat dan yang dari al-Ihsan keluar adalah akhlak atau tawuf menjadi ilmu-ilmu tasawuf ilmu akhlak